Selamat pagi. Mas Selamat pagi. Mas Nono, halo Nono. Oleh, halo, halo. Selamat, halo Mas. Halo Mas Komplek. Halo Mas. Halo semuanya, halo. halo. Kita hari ini main di Pemalang. Halo Mas Juri. Oke, oke. Mudah-mudahan lancar. Ulaan. Uh, eh, kisah pame uh, eh, Polka Dangdut Indonesia. Siap, selalu jaga satu. Menata, menata. Eh, jelas, nyu, nyu, nyu, perjelas. Juga nyu ini, nyu. Siap. Eh. Mas Wawan. Nyu, nyu. Siap, bos. Nyu, bos. Snono melodi andal New Monata. Pokoknya tam nembak Suci. Ipot. Ipot terbaik. Sing isi seksopon Sing lagu apa judulnya mau? Selamanya. Mas Kopler. Manuk. Mas Slamet seruling terbaik ini EO kita ini EO kita dari Pemalang dari Pemalang Mas Fauji oh gua Islamnya Mas Jipang itu bojone anu itu iya. jenenge Yayan calon calon bojone Yayan sepanjang jalan Motor-motoran sepanjang jalan Kita bukan sekedar kata-kata Tapi harus ada bukti yang nyata Cinta butuh sebuah pengorbanan Bukan hanya hayalan kebobolan Ayo maju, maju, jebolkan pertahanan Ayo tenang